Terakhir kemarin pembahasan tentang aqsamul i'rab ini macam-macam i'rab jenis-jenis i'rab ya, sudah disampaikan kemarin macam-macam i'rab ada empat yakni rofa nasab khafat atau jar dan jazm dan yang menunjukkan hal tersebut ya, yang menunjukkan pembagian i'rab menjadi empat ya, dari tatabbu dan istiqra bagaimana e, pada pembahasan-pembahasan yang sebelumnya sudah dijelaskan <clears throat> kemudian yang e, di antara jenis-jenis kalimat dulu ada tiga jenis kalimat yaitu isim, fiil dan harf yang nanti mengalami i'rab ya, itu hanya pada isim dan pada fi'il. Adapun harf sebagaimana sudah dijelaskan kemarin, harf itu tidak mengalami i'rab. Harf tidak termasuk pada pembahasan i'rab karena keadaan harf itu mabni yakni tidak berubah. Ya, sehingga dia tidak termasuk dalam pembahasan i'rab karena yang dimaksud dengan i'rab adalah perubahan ya, keadaan yang berubah adapun yang tetap maka dia tidak termasuk ini jadi harus tidak masuk pembahasan i'rab yang masuk pembahasan i'rab nanti pada isem dan pada fi'il yang akan dijelaskan berikutnya ini insyaallah berikutnya al-khaflu ya, alinea yang kedua di halaman 46 ini Lanjutan yang kemarin Atau sebelumnya men, apa, Mengambil satu kalimat terakhir sebelumnya ya, Hal hal hadihil aqsamul arba'atu Tadakulu ala ismi wal fi'li Apakah macam-macam i'rab yang empat ini Masuk pada isim dan fi'l Nih pembahasannya Al-khafdu khafut atau jar yadkhulu ala ismi faqat. Dia hanya masuk pada isim. Ya, hanya masuk pada isim saja. La yadkhulu ala fi'li. Khafat itu tidak masuk pada fi'al. Jar tidak masuk pada fi'al, hanya pada isim. Kenapa? Li'annahu marra alaina anna min alamatil ismi al-khafdha. Ya. Karena telah lewat ya, yang pada kita telah melewati kita ya, yang dulu kita belajar di awal-awal kitab ini bahwasanya di antara tanda-tanda isem adalah khafat di antara tanda-tanda isem adalah jar jadi jar atau khafat itu menjadi tanda untuk isem. ya fa'idaka min alamatil ismi al khafdu maka jika tanda-tanda isem Di antara tanda-tanda isem itu adalah khafat. Maknahu, maknanya apa? Annana la najidu fi'lan mahfuban. Bahwasanya kita tidak tidak akan menemukan fi'il yang khafat Fi'il yang dijar. Atau fi'il majrur. Ya, yeah, ini. Kenapa? Karena khafat tanda untuk isem Kalau dikatakan tanda untuk isem berarti menunjukkan apa? Dia khusus untuk Islam saja. Karena dia menjadi tanda untuk Islam. Sehingga tidak akan ditemukan VL yang khafat atau VL yang jar. Karena khafat atau jar itu tanda untuk Islam. Wal jazmu adapun jazm dari empat jenis Arab ya, jazm khasun bil fi'li itu khusus untuk fi'il. Jazm ini khusus hanya untuk fi'il. La tajidu isman majzuman abada. Kita atau engkau tidak akan menemukan isim yang majzum selama-lamanya. Ya, jadi jazm khusus untuk fi'il, tidak untuk isim. Tidak ada, tidak akan ada isim yang majzum. Ya, sebagaimana tadi, tidak akan ada fi'il yang majrur. Hmm. Jadi khafat atau jar khusus untuk ism dan jazm khusus untuk fi'il. Fa'idha qala qailun jika seseorang mengatakan seorang berkata yang mengatakan indi ismun majzumun saya ada ism yang majzum ada orang mengatakan seperti ini saya punya atau saya ada maksudnya saya ada bukti saya ada apa petunjuk ya, semacam itu bahwasanya isim itu majzum qara'nahu fi kitabillahi kami kita membacanya dalam kitabullah dan Al-Qur'an di surah Al-Imran ayat yang ke-75 ayatnya wa min ahlil kitabi man inta manhu ya, dan di antara ahli kitab ada orang yang ya, jika engkau mempercayai dia Ya, lanjutan ayatnya bisa dilihat nanti ya. Ya, yang dimaksud ism di sini pada lafaz man. Ya. Man inta manhu. Nah, mannya itu yang dia maksud tadi. Orang yang mengatakan ism majzum tadi yang dimaksud adalah pada lafaz man ini. Man ismun majzumun. Man ismun. Man adalah ism. Wa majzumun dan dia itu majzum. Akhiruhu as-sukunu. Huruf akhirnya adalah sukun Ya. Jadi masing-masing masing-masing jenis i'rab itu ditandai dengan tanda-tanda yang asli sesuai dengan harokat ataupun sukun ya. Kalau jazam itu tanda aslinya dengan sukun. Sehingga suatu kata ya yang huruf aslinya sukun maka dia majzum. Ini anggapan orang ini yang mengatakan demikian. Sehingga tadi man huruf akhirnya sukun berarti dia mengatakan itu majuzum Dan man itu isem Sehingga tadi dia mengatakan ismun majuzumun Kemudian dijelaskan naqulu hadza laisa bijazmin. Kita katakan ini bukan jazm. Jadi man benar man itu isem man itu bukan fi'il, man itu bukan harf, man termasuk isem, Tetapi dia tidak majzum, dia tidak jazm. Walaupun diakhiri dengan sukun. Sukun tanda asli dari jazm. Tetapi untuk man ini tidak jazm ataupun tidak majzum. Kenapa? Hadza binaun. Ini adalah bina. Bina itu lawan dari i'rab. Kalau i'rab kemarin tafsir perubahan, keadaan yang berubah. Kalau bina itu tetap keadaan yang tetap yang tidak berubah. Jadi man di situ dia bina atau tetap keadaannya tidak mengalami perubahan. Wal mabniyu laisa lahu dakhlun bil i'rabi itlaqan. Dan kata yang mabni ya, kata yang mabni dia tidak termasuk i'rab. Tidak termasuk dalam pembahasan i'rab Itlakan secara mutlak. Hmm. Jadi kata-kata yang bina atau kata-kata yang mabni itu nanti tidak termasuk dalam pembahasan i'rab, tidak masuk dalam cakupan i'rab secara mutlak. Hmm. Karena aku lakum sebagaimana aku katakan pada kalian al mabniyu mayyitun la yataharraku. Mabni itu adalah mayit yang tidak bergerak. Hmm. Jadi yang mabni ya dia tersendiri mabni keadaannya tetap tidak berubah tidak termasuk yang mu'rab atau yang i'rab kalau i'rab itu berubah nah man tadi dia mabni sehingga tidak termasuk i'rab nah, tidak termasuk jazm tadi walihada man ya, oleh karena itu man fakulu kau katakan ya, masalah misalnya Ja'a man nuhibbuhu. Datang orang yang kita cintai. Man dalam kalimat ini fa'ilun sebagai fa'il. Ja'a man yuhibbu nuhibbuhu. Man di sini sebagai fa'il. Yang fa'il itu kan marfo. Tetapi karena man itu mabni bina, ya dia tetap sukun. Tidak dibomah, tidak marfo, tapi tetap sukun karena dia mabni akrim contoh berikutnya akrim man tuhibbuhu muliakanlah orang yang engkau cintai man dalam kalimat ini maf'ulun bihi sebagai maf'ul bi maf'ul bi itu termasuk yang mansub ya, tanda aslinya dengan fathah tetapi karena man itu mabni tetap dia tetap sukun tidak berubah menjadi fathah Contoh berikutnya, undur ila man tuhibbuhu. Perhatikan pada orang yang engkau cintai. Man dalam kalimat ini fi mahal dijarin pada tempat jar. Karena didahului oleh ila, didahului oleh huruf jar, maka dia pada tempat jar. Tetapi dia tidak menjadi majurur dengan kasroh, ya. Dia tetap dengan sukun. Jadi man itu tetap keadaannya atau disebut dengan bina tadi falam tataghayyar min uh, falam tataghayyar man fil amsalatis salasati maka man itu tidak berubah dalam tiga contoh tersebut tetap ja'a man nuhibbuhu asrim man tuhibbuhu undur ila man tuhibbuhu dia tetap mabni ja'at man tersebut ja'at fi mahal raf'in lam tataghayyar. Dia datang ada dalam tempat rofak tidak berubah. Ja'a man muhibbuhu Itu fi mahal raf'in tadi sebagai fa'il. Dia tidak berubah, tetap man. Ja'at fi mahal nasbin. Datang pada tempat nasab tadi sebagai maf'ul bih. Akrim man tuhibbuhu lam tata hoyar juga tidak berubah tetap man fi mahal lijarin pada tempat jar ilaman sohid buhu lam tata hoyar itu juga tidak berubah dimana kenapa Di anahu mabniyun karena dia itu mabni ya. idan jika demikian fi babil i'rabi dalam bab i'rab ini Sakotik Sakotil hurufu. Ya, sakapa itu makna asalnya jatuh. Maksudnya apa? E, tidak termasuk. Ya. Dalam pembahasan Arab, dalam bab Arab adalah al-huruf. Jatuh atau keluar atau tidak termasuk, tidak ter, tercakup. Itu al-huruf, harf-harf seperti ila, fi, hal, an, ala, inna itu semua termasuk harf Nah, yang seperti itu dia tidak termasuk dalam bab i'rab. Kenapa? Karena mabni tetap tidak berubah. Dan juga yang sakot yang keluar dari bab i'rab yang tidak termasuk dalam bab i'rab apa? Wa kullul mabniyati minal asma'i wal af'ali. Dan semua kata-kata yang mabni wa kullul mabniyati semua kata-kata yang mabni minal asma'i wal af'ali yang termasuk kelompok isim maupun yang termasuk jenis fi'il. Jadi isim-isim yang mabni dan juga fi'il-fi'il yang mabni itu juga tidak termasuk dalam bab i'rab, tidak termasuk dalam pembahasan i'rab. Jadi yang mabni itu keluar dari bab i'rab. Itu harf semua harf secara mutlak kemudian ada sebagian isem itu mabni dan sebagian fi'il itu mabni. Hmm. Kemudian berikutnya ucapan musannif yaitu Ibnu Ajurum rahimahullah. Qala falil asma'i min dzalika arrafu wal nasbu wal khafbu, wala jazma fiha. Untuk isem-isem ya, min zalika dari itu dari macam-macam i'rab tersebut yang empat tadi ya, ada empat macam i'rab. Nah, yang digunakan untuk isem yang berlaku pada isem-isem adalah ar-raf'u, rafa' wan naslu nasab wal khafdu dan khafad. Ada tiga. Dari empat jenis i'rab yang terjadi pada isem itu hanya tiga. Rafa, nasab, dan khafad atau jar. Ya. Wala jazma fiha dan tidak ada jazm pada isem. Ya, tidak ada jazm pada isem. Ini. Ya. Kemudian walil af'ali untuk fi'il-fi'il min zalika dari itu ya, dari macam-macam i'rab tersebut ar-raf'u wan nasbu wal jazmu yakni rafa nasab dan jazm untuk fi'il dari empat jenis i'rab juga hanya tiga yakni rafa nasab dan jazm wala khafdha fiha dan tidak ada khafat tidak ada jar pada fi'il dan tadi sudah dijelaskan di awal tadi khafat khusus untuk ism jazm khusus untuk fi'al adapun rofa dan nasab untuk kedua-duanya ism dan fi'al ini dijelaskan di sini Qala syarih berkata Ibnu Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah Ishtarakatil asma'u wal af'alu fi syai'aini min al aqsamil arba'ati Ism-ism dan fi'il-fi'il itu berserikat bersama-sama. Ya, ya, berserikat bersama-sama, ya, bersekutu. Ya, fi sayyaini dalam dua hal. Minal aqsamil arba'ati dari macam-macam i'rab yang empat. Ya. Wahuma keduanya yaitu apa? arrafu wan nasbu, rofa dan nasab. Jadi isim dan fi'il itu sama-sama mempunyai i'rab yang rafa dan juga sama-sama mempunyai i'rab yang nasab. Hmm. Hingga tadi dikatakan di awal isem ada rafa nasab, fi'il juga ada rafa nasab. Ini. Wa tasfatil asma'u bil khafdi. Adapun isim-isim itu mengkhususkan dengan khafat. Ya. Isim-isim itu khusus dengan khafat wal af'alu bil jazmi dan fi'il dikhususkan dengan jazm waktu waktu soti ya waktu sotil asma'u bil khafdi isim-isim dikhususkan dengan khafad wal af'alu bil jazmi dan fi'il fi'il dikhususkan dengan jazm ini di Na'ti bimithalin kita datangkan dengan contoh fihi ar-raf'u wan nasbu yang di situ ada rafa' dan nasab fil fi'li wal ismi pada fi'il dan ism datangkan contoh untuk rafa' dan nasab yang ada pada fi'il dan juga pada ism Taqulu engkau katakan misalnya Ar-rajulu yaqumu ya, Ar-rajulu ya, huruf akhirnya ya yang namanya i'rab itu huruf akhirnya ar-rajulu huruf akhirnya obama yakumu huruf akhirnya juga obama ar-rajulu dijelaskan ismun marfu'on, ism yang marfo ism yang dirofa ya yakni apa tandanya dengan obama dibaca ar-rajulu yaqumu fi'lun yakumu yaqumu ini adalah fi'il yang marfu yakni huruf akhirnya dibaca dengan bomah yakumu ini marfo ini. jadi arrojulu isem marfo yakumu fiel yang marfo sama-sama rofa ya idan istaroka firrofi jika demikian keduanya itu berserikat <clears throat> bersama-sama dalam hal rofa dalam i'rab rofa wa naqulu Watakulu dan kau katakan contoh yang lain untuk yang mansub. lanuk rima al muhmila. Kita tidak akan memuliakan orang yang malas itu. Nah, nukrima ya, huruf akhirnya dibaca dengan fathah. Apa ini? Fi'lun mansubun, fi'il yang mansub. Jadi mansub itu ditandai dengan fathah sebagai tanda yang asli. Sehingga dibaca nukrima. Ya, Hmm. Al-muhmila ismun mansubun. Ini ism yang mansub. Yakni huruf akhirnya dibaca dengan fathah. Al-muhmila. Jadi dalam contoh ini fiilnya mansub, ismnya juga mansub. Sama-sama mansubnya, baik ism maupun fiil. Ini. Baik. Jadi tadi ya, ism dan fi'il bersama-sama dalam rofa dan juga dalam nasab. Fakulu, engkau katakan, contoh yang berikutnya, La tandur ilal muhmili. Jangan kau perhatikan pada orang yang bermalasan itu. Tandur, fi'lun majzumun. Tandur ini fi'il yang majzum. Yakni apa? Huruf aslinya disukun. Jadi sukun sebagai tanda asli dari jazm atau majzum. Tandur menunjukkan itu fi'il yang majzum ilal muhmili ya, muhmili huruf aslinya kasroh yakni ismun mahfudun atau ismun majrurun ism yang dikhafat atau ism yang jar yakni ditandai dengan kasroh tadi ya, al khafdu khasun bil asma'i khafat itu khusus untuk ism wal jazmu khasun bil af'ali dan jazm itu khusus untuk fi'al ya, jadi dari empat, yang dua sama-sama untuk isim dan fi'il yaitu rofa dan nasab, kemudian khafat atau jar khusus untuk isim, kemudian jazm khusus untuk fi'il. Ini. Ada yang ditanyakan hari ini? Tidak ada, kita lanjutkan. Al-khulafatu kesimpulan. Ya, dari pembahasan ini tentang macam-macam i'rab ya. anna aqsam i'rabi arba'atun bahwasanya macam-macam i'rab itu ada empat ya, macam-macam i'rab ada empat yakni raf'un rafa' wa nasbun nasab wa khafdun khafad atau jar jarrun wa jazmun dan jazm ya jarun kalau isunya yang majrurun yang satu istilah ahlu Basrah, yang satu istilah ahlu Kufah. Ini. Jadi yang berbeda ini dari sisi istilah ini yang berbeda ya. Adapun istilah yang lain, rafa, nasab dan jazm sama. Untuk khafat dan jar ini tadi antara ahli kufah dan ahli basrah berbeda. Jadi ada empat macam i'rab ini. Rafa, nasab, khafat atau jar dan jazm. Wa annal asma'a wal af'ala tashtariku fir raf'i. Dan bahwasanya isim-isim dan fi'il-fi'il itu tashtariku firrofi itu berserikat ya, bersama-sama dalam i'rab yang rafa wan nasbi dan nasab. Ya, isim dan fi'il bersama-sama dalam rafa dan dalam nasab. Ini. Wa tanfaridul asma'u bil khafdi. Dan isim itu bersendirian. Ya, tanfaridu ya, bersendirian bil khafdi dengan khafat isim bersendirian pada khafat. Walaisa fiha jazmun. Dan tidak ada padanya, tidak ada pada isim itu jazm. Watan faridul af'alu bil jazmi. Dan fi'il-fi'il itu juga bersendirian pada jazm. Walaisa fiha khafdun. Dan tidak ada pada fi'il itu khafat. Tidak ada pada fi'il itu jar. Ini. kesimpulan yang berikutnya wahal yadkhulu fi hadhihi al-aqsami al-harfu apakah masuk dalam macam-macam i'rab tersebut harf apakah harf itu masuk dalam macam-macam i'rab ini la yadkhulu tidak masuk tidak termasuk kenapa li'annahu la yataghayyaru karena dia itu tidak berubah ya karena isem uh, e, karena syaraf itu tidak berubah sehingga tidak masuk dalam macam-macam Rob tadi. Tidak ada harf yang marfo ma mansub, majurur ataupun majuzum tidak ada. Ya. Ini. Harf mabni. Ini. Hal tadkhulul asmaul mabni yaitu Apakah isem-isem yang mabni, isem-isem yang keadaannya tetap itu masuk masuk dalam macam-macam i'rab tadi? La tadkhulu tidak masuk, tidak termasuk. Kenapa? Li'annal mabniya la yataghayyaru karena isim yang mabni itu tidak berubah. Tetap sehingga tidak masuk bab i'rab, tidak masuk dalam macam-macam i'rab. Hal tadkhulu al-af'alul tuh, apakah fi'il-fi'il yang mabni itu masuk dalam macam-macam i'rab tadi? La tadkhulu, tidak masuk. Ya, kenapa? Li'annal af'al al-mabniyata la tataghayyaru. Karena fi'il-fi'il yang mabni itu tidak berubah. Tetap. Ini. Idan, jika demikian, la yadkhulu illal asma'u wal af'alu al-mu'rabatu faqat. Tidaklah masuk ya pada macam-macam i'rab tersebut melainkan hanya pada isim-isim dan fiil-fiil yang mu'rab saja. Pada isim-isim yang mengalami perubahan i'rab, pada fiil-fiil yang mengalami perubahan i'rab saja. Ini yang termasuk dalam macam-macam i'rab tadi. Ini. Adapun yang tetap, yang tidak berubah itu tidak termasuk. Walihada naqulu oleh karena itu kita katakan innal i'raba bahwasannya i'rab itu yang dimaksud dengan i'rab itu adalah takhyiru, perubahan. Ya, jadi makna i'rab itu perubahan. Kalau tidak berubah berarti bukan i'rab. Ya. Takhyiru awakhiril kalimi, perubahan akhir-akhir kata. silafil awamilid dasilati alaiha. Karena perbedaan amil yang masuk padanya lafzan atau takdiran baik secara lafaz maupun secara takdiri baik secara tampak maupun secara tersirat ini yang dimaksud dengan i'rab perubahan akhir kata karena perbedaan amil yang masuk padanya ini adapun yang tetap yang mebeli maka dia tidak termasuk i'rab Untuk yang berikutnya dilanjutkan pada sholat. Wallahu a'lam. Subhanallahi wa bihamdihi. Asyhadu an la Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan Kulasah kesimpulan tadi. Jadi terakhir, walihada naqulu innal i'raba تسير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا I'rab itu yakni perubahan akhir-akhir kata karena perbedaan amil yang masuk padanya baik secara lafaz maupun takdiri secara tampak maupun tersirat. Jadi yang mabni yang keadaan tetap tidak termasuk dalam bab ikrar. Amsilatun contoh. Qama rajulu. Ya, laki-laki itu berdiri. Qama fi'lun madin. Qama adalah fi'il madhi. yang 'ala al-fathah fi'il madhi ini mabni dengan fathah. Fi'il madhi koma tersebut itu mabni dengan fathah. Artinya huruf akhirnya itu tetap dan dengan fathah. Sehingga dibaca dengan koma. Ya, tidak akan berubah dengan bomah ataupun dengan sukun. Komu ataupun kom tidak akan pernah kalau itu bentuk fi'il maudhi ya. Jadi fi'il maudhi tersebut mabni tetap dengan fathah. Wa kullul af'alil madhiyati dan semua fi'il-fi'il madhi mabniyatun. Itu mabni. Semua fi'il maudhi itu mabni. Ini. Wala wala naqulu mansubun dan kita tidak mengatakan dengan mansub. Qama ya, walaupun itu huruf akhirnya fathah fathah itu sebagai tanda nasab ya tapi yang seperti ini tidak dikatakan mansub kenapa li'anna nasba khassun bil mu'rabati karena nasab itu khusus untuk yang mu'rab ya, khusus untuk kata-kata fi'il-fi'il yang mu'rab yang mengalami perubahan keadaan huruf akhir tapi kalau yang tetap seperti ini itu tidak dikatakan mansub tapi tadi dikatakan apa mabniyun alal fathai mabni dengan fathah jadi dimanapun tempatnya ya koma fi'il madhi tersebut akan selalu dibaca dengan koma ini berbeda dengan e, yang misalkan yakumu nanti yakumu asalnya boma nanti dia bisa berubah menjadi fathah yakuma kalau ada amil yang mendahulunya dan juga bisa berubah menjadi sukun, menjadi yakum. Ini berubah asalnya boma, marfo dengan boma, mansub dengan fathah, kemudian majuzun dengan sukun. Itu berubah-ubah. Itu fi'il muwarah. Dan perubahannya ada sebab amilnya tadi. Tapi kalau fi'il maudi dimanapun tempatnya, e, kata apapun yang mendahulunya tetap koma. Ya, tidak berubah menjadi bomah ataupun sukun ataupun yang lain. Ya. Nah, yang mabni seperti itu ya, tadi tidak termasuk dalam pembahasan i'rab. Dan semua fi'il madhi mabni. Ya, semua fi'il madhi mabni mutlak ya, tidak ada pengecualian. Ya. <clears throat> Dan istilah nasab tadi khusus untuk yang mu'rab. Ya, jadi walaupun sama fathahnya ya yang mu'rob tadi dia fathah disebut nasab tapi kalau mabni walaupun fathah yang seperti ini tidak disebut nasab ya, tidak disebut nasab tapi alal fathi mabni alal fathi kalau misalnya satu kata nanti huruf akhirnya tetap dengan bomah ya nanti mabni alal bomni ya, seperti itu jadi istilahnya berbeda yang rot yang berubah dengan yang mebeni yang tetap itu nanti istilahnya berbeda. Ini. Berikutnya, arrojulu fa'ilun. Arrojulu dalam kalimat tersebut sebagai fa'il yang melakukan perbuatan koma. Marfu'un, fa'il itu termasuk isim yang marfu'. Ya. Bidommati dhahirati ala akhirihi. Marfu'nya dengan apa? Dengan tanda apa? Dengan bommah yang tampak ya dohira dhahirati mah yang tampak ala akhirhi pada huruf akhirnya sehingga dibaca arrojulu, ya dhammahnya tampak jelas ya. jadi ini yang lafzon secara lafad atau secara zahir tampak Wama indana min i'rabi huna dan apa yang ada pada kita terkait dengan i'rab ya, di sini al-fi'lu qama mabniyun dari contoh tadi ya fi'il qama itu mabni li annahu maudin karena dia itu bentuk fi'il maudi Ar-rajulu ismun. Ar-rajul itu adalah ism. Fihi min alamatil i'rabi ar-raf'u. Ya. Tanda-tanda i'rab yang ada padanya yakni rofa. Ar-rajulu huruf akhirnya boma boma itu rofa. Jadi tanda-tanda i'rab yang ada pada is uh, eh, lafaz ar dalam kalimat tersebut adalah rafa atau dhamma. Contoh yang lain, marartu di rajulin. Aku melewati seorang laki-laki. Marartu fi'lun madin. Marartu ini fi'il madhi, mabniun 'ala sukuni. Dia mabni dengan sukun. Marartu. Ya, ini fi'il madhi jadi fi'il madhinya hanya sampai di sini ya. Ini fi'ilnya. pun tak itu fa'il atau dia tak bomir yang menjadi fa'il. Jadi dia tidak termasuk fi'ilnya. Fi'ilnya hanya pada maror itu saja. Nah, dia bersama dengan tak maka tadi huruf aslinya dia sukun. Sehingga fi'il mobil ini dalam keadaan seperti ini dia membeni tetap seperti itu alas sukuni dengan sukun. Oleh tisalihi bita ilfa ini karena dia bersambung dengan tak fa'il ini ya, tak fa'il Jadi pada marortu taknya itu bukan fi'il atau taknya itu tidak termasuk fi'il. Tak itu adalah bomir yang berfungsi sebagai fa'ilnya tadi sehingga disebut dengan tak fa'il. Hmm. Yang fi'ilnya hanya sampai huruf pro di sini maror tuh. Sehingga tadi dikatakan dia membeli dengan sukun di sini. Dimanapun tempatnya, marartu si madhi ini tetap sukun seperti ini. Bi rojulin ya, atau di sini dibaca di rojulun hal yasihu bir rofai apakah benar dengan rofa dibaca dengan rofa la yasihu, tidak benar. Limada yajibul jarru? Kenapa dia wajib jar? Ya, kenapa wajib dibaca dengan di rojulin jar dengan kasrah? Tidak boleh roj, di rojulun. Ya. Di annahu dakhala 'alaiha harful jarri karena dia dimasuki oleh huruf jar. Karena huruf jar itu masuk padanya, yaitu huruf ba. Huruf ba huruf jar ini masuk pada rojulun sehingga menjadi bi rojulin dia harus jar harus majrur yakni dengan tanda kasrah Nahnu zakarna fi hurufil jarri annaha idza dakhalat ala kalimatin fahiya ismun wa yajibu jarruha. Kita sudah sebutkan pada pembahasan huruf-huruf jar terdahulu bahwasanya jika huruf-huruf jar itu masuk pada satu kata, maka kata itu adalah isem. Ya, jadi jar itu masuk atau mendahului satu kata, maka kata yang didahului adalah isem. Jadi yang sesudah huruf jar. Jadi ada huruf jar, kemudian ada kata yang didahulinya, maka kata ini adalah isem. Wajib yajibu jarruha dan isem yang didahului ini tadi, isem yang didahului huruf jar ini tadi, dia wajib jar, wajib menjadi majrur. Sehingga tadi dibaca di rojulin Ini ya, harus dengan jar. Kalau Allah Ta'ala an nafsihi. Allah Ta'ala berkata tentang dirinya dalam surah Al-Ikhlas ayat yang ketiga. Lam yalid wa lam yulad. Maladhi fil fi'li maladhi fil fi'laini min aqsamil i'rabi. Apa yang ada dalam dua fi'il tersebut lam yalid yaitu fi'il yalid wa lam yulad yaitu fi'il yulad min aqsamil i'rabi dari jenis-jenis i'rab jenis-jenis i'rab yang mana yang ada dalam dua fi'il tersebut <coughs> al jazmu itu jazm ini kenapa karena dia disukun yalid huruf akhirnya sukun yulad ini juga sukun sukun sebagai tanda dari jazm sehingga kedua fi'il ini adalah jazm atau majzum. Halnya dohulul jazmu fil asma'i apakah jazm itu masuk pada ism? La dohulu tidak masuk. Jazm tidak masuk pada ism. Jazm tidak bertemu dengan ism. Ini. Lalu qala qailun seandainya seorang mengatakan lam yalida bagaimana la yasihu tidak benar tidak tepat ya kenapa nahu sabaqahu harfun jazimun karena dia didahului oleh huruf yang menjazmkan yaitu lam wahwa lam yaitu lam jadi lam itu yang menjazmkan yang membuat menjadi jazm ini fayajibu jazmuhu maka wajib menjazmkannya jadi tadi yang dimaksud dengan awamil ya seperti ini misalnya lam ya, asalnya yalidu ketika dimasuki lam menjadi lam yalid ya, asalnya boma yalidu tapi ketika dimasuki lam menjadi lam dialih dengan sukun. Ya, maka lam yang seperti ini yang disebut dengan amil. Ya. Ini diantara contohnya. Masih banyak yang lainnya. Ya. Seperti huruf syar itu juga termasuk amil. Kenapa? Karena dia mengubah keadaan kata sesudahnya, mengubah erob ya, keadaan dari kata sesudahnya. Ya. ya. Jadi perubahan erob ada sebabnya fil fil awamil di 'alaiha karena perbedaan amal yang masuk padanya hmm. tidak karena perbedaan logat dan juga tidak berubah atau berbeda secara asal-asalan bisa memang ada sesuatu yang menyebabkan itu berubah seperti lam huruf jar ataupun yang lainnya atau terkait dengan kedudukannya tadi sebagai fa'il atau sebagai maf'ul bih hmm. sebagai mutada dan seterusnya Wallahu a'lamu Allah yang lebih mengetahui. Allah yang paling tahu. Ada yang ditanyakan dari ini? Selasah ini? Ada? Kalau eh, nama punya jalan, kemudian belajar ini. Nah? Yang dilalui punya itu dagang namanya apakah ini jadi yang mana contoh mana lam yalid itu ya. kalau lam tadi kalau <laughs> ya apa nih yalid itu juga kalau ini domah juga ini domah kalau iya kalau tidak ada lam yalidu yuladu ya kalau misalkan itu dia dalam semuanya ya yalidu yuladu. Ya tergantung masing-masing mana yang dimaksud Kalau yang dimaksud salah satu ya salah satu yang berubah. Sesuai konteksnya nanti. Bisa salah satu, bisa semuanya sesuai siapa kalam. Tapi di sini karena semuanya jelas itu ditampakkan lamnya ya lam yalid walam yulat ya semuanya di dijadikan hmm. ada lagi? Berikutnya, as'ilatun, beberapa pertanyaan terkait dengan pembahasan ini tadi tentang macam-macam Apa Aqsamul i'rabi, macam-macam i'rab. Kam, berapa? Arba'atun, ada empat. Mahia, mahi, apa itu? Ar-raf'u, rafa' wan nasbu, nasab, wal khafdu, khafd atau jar, wal jazmu dan jazm. Ma huwa dalilu? Ya, ma huwa dalilu dhamma ala inhisariha ala inhisariha fi hadhihi al al-arba'ati apa itu dalilnya ya, apa itu dalil yang membatasi inhisar membatasi fi hadhihi al al-arba'ati pada pembagian empat ini <coughs> dalilnya mana ya al-istiqra'u wa tatabbu'u li kalamil arabi yang istiqra ya, dan tasabbu pada kalam Arab, pada ucapan orang Arab. Ya, meneliti, memeriksa dengan seksama, dengan cermat dan teliti ya, pada ucapan orang-orang Arab. Falam najid ya, falam najid annaha takhruju an hadhil arba'ati. Maka kita tidak menemukan bahwasanya eh, macam-macam i'rab tadi keluar dari empat macam ini hasanan. Baik, bagus. Misal ism marfu'i, contoh untuk isim yang marfo, zahaba Muhammadun. Ya, pada lafaz Muhammadun itu isim yang marfo dengan tanda dhamma, dibaca Muhammadun. Ya. Misalul mansubi contoh yang mansub ra'aitu Muhammadan. Ya, Muhammadan huruf akhirnya di fathah menunjukkan dia mansub. Ya. Al mahfudhi contoh yang mahfud yang majrur marartu bi Muhammad bin. Aku melewati Muhammad. Muhammad bin. Dibaca dengan kasroh. Karena ada ba. Ini masuk atau masih Ini. Itu contoh tadi isim yang marfo, isim yang mansub, dan isim yang mahfud atau isim yang majurur. Misal masuk majzumi, contoh isim yang majzum, la yujzam ismu, isim tidak dijazm. Ya, kalau ditanya contoh isem yang majuzum apa? Ya isem tidak dijazm. Jangan dipaksakan. Muhammad dengan sukun tidak tidak boleh. Ya. Walaupun dalam pengucapan memang dibaca dengan sukun, tapi itu berbeda dengan Arab. Ya. Jadi yang ada ya marfo dengan bomah Muhammadun mansub dengan fathah, dan majrur dengan kasrah Muhammadin. Itu saja. Yang majuzum tidak ada. Ini. Misalnya fi'lil marfu'i contoh untuk fi'il yang marfu'. Ya. Al fi'lil marfu'u la yakunu illa mudhari'an. Fi'il yang marfu' itu tidak ada kecuali hanya pada mubarik saja. Ya. Fi'il yang marfu' ya. Fi'il yang mengalami i'rab itu tidak ada kecuali hanya pada fi'il mubarik saja. Fal maudi kulluhu mabniyun. Adapun fi'il maudi semuanya mabni. <coughs> Yaqra'u contohnya yaqra'u ya huruf akhirnya dibaca dengan bomma berarti ini fi'ilnya marfo Ya ra'u. al fi'lul mansubu fi'il yang mansub contohnya lam yat haba huruf akhirnya dibaca dengan fathah menunjukkan dia mansub dan amilnya apa di sini lan jadi lan itu mengubah menjadi mansub lan haba al fi'lul majuzumu contoh untuk fi'il yang majuzum, lam yakum ya, lam yakum yakum huruf akhirnya sukun sebagai tanda majzumnya ya adapun amilnya yang mempengaruhi atau yang mengubah adalah lam ya. lam yakum ini fi'il yang majzum dengan sukun Baik. kemudian al fi'lul mahfubu fi'il yang mahfub atau fi'il yang majrur la yukhfadu fi'lu fi'il tidak dikhafat fi'il tidak dijarkan ya, fi'il tidak majrur ini Ar-raf'u wan nasbu jastariku fihi alif wal fi'lu. Rafa' dan nasab ya, berserikat padanya isim dan fi'il. Ya, jadi isim dan fi'il itu berserikat pada rafa' dan nasab bersama-sama. Artinya isim mengalami rafa', fi'il juga mengalami rafa'. Kemudian isim mengalami nasab, fi'il juga mengalami nasab. Hmm. Wal khafdu yaqtaf wal khafdu yuhtasu bil ismi khafat itu dikhususkan untuk ism wal jazmu bil fi'li dan jazm itu dikhususkan hanya untuk fi'al khafat atau jar hanya untuk ism kemudian jazm hanya untuk fi'al hmm. idan ya, jika demikian maka wajadta kalimatan majzumatan fahiyya fi'lun kapanpun engkau dapati satu kata yang majzum satu kata ya, kata yang majzum fahiyah fi'lun maka kata tersebut termasuk fi'al nah, kata tersebut merupakan fi'al kenapa Majuzum majuzum hanya untuk fi'al ini wa mata wajadtaha mahfudatan fahiyah ismun dan kapan kau dapati kata tersebut itu mahfud atau majurur maka dia itu adalah ism karena yang majurur itu hanya pada ism saja ini wa idza kanat marfu'atan dan jika kata tersebut itu marfu' fa innaha qad takunu isman wa qad takunu fi'lan. Ya, suatu kata apabila dia marfu' bisa jadi dia itu isim dan terkadang dia itu fi'il. Ya, seperti tadi uh, yakumu rojulu ya, bisa jadi yang satu isim yang satu fi'il karena sama-sama marfu'nya. Ini. وكذلك إذا وجدتها منصوبة قد تكون اسما أو فعلا dan demikian pula jika engkau mendapatinya binasab dalam keadaan mansub ya, terkadang itu bisa isem ataupun bisa pula fi'al ini ada yang ditanyakan dari ini hmm, ada Hmm. Ada yang kan? Adapun secara rinci tentang amil-amil nanti akan dibahas pada pelajaran-pelajaran mendatang insya Allah. Ya. Itu kan Mana? Tanda-tanda jadi udah. Nanti dibahas di pelajaran ke depan insya Allah ada. VOVL yang masih zoom itu ada. Ini baru gambaran secara umum ya tentang keadaan Eros seperti ini. Ada pun secara lebih rinci, lebih mendalam insya Allah di pada pelajaran kita mendatang. Untuk yang jazm tidak ada pembahasan yang lain seperti apa yang sudah disampaikan di sini. Nah ini tadi tentang jenis-jenis i'rab dan bagaimana yang sudah disampaikan juga tadi e, dalam pembahasan-pembahasannya bahwasanya masing-masing jenis i'rab itu mempunyai tanda-tanda yang asli. Rofa itu ditandai dengan bomah. Kemudian nasab ditandai dengan fathah. Kemudian syar ditandai dengan kasroh dan jazm ditandai dengan sukun itu yang disebut dengan tanda-tanda yang asli nah nanti dalam pembahasan berikutnya akan dipelajari tentang tanda-tanda dari rob tersebut masing-masingnya baik yang rofa, yang nasab, yang jar maupun yang jazm yakni di sana selain dari tanda-tanda yang asli tersebut juga ada tanda-tanda yang far'i atau tanda-tanda yang pengganti. Ya, jadi tidak tidak selamanya isim yang masuk itu dengan domah Tergantung nanti bentuknya apa. Yang masuk jika demikian tidak mesti dengan fathah. Yang majrur jika tidak mesti dengan kasroh. Yang masuk zoom juga tidak mesti dengan sukun. Tapi itu sebagai tanda yang asli seperti itu. Dan nanti sesuai dengan bentuk untuk kata akan ada tanda-tanda yang farai atau tanda-tanda yang pengganti dari yang asli tersebut. Dan insya Allah akan dibahas pada pembahasan berikutnya babu ma'rifati alamatil i'rabi. Bab mengenali tanda-tanda i'rab. Ya. Dan itu mungkin cetakannya ada yang kurang ya di pembahasan ini.